Semoga Allah Subhanahu wa taala eh, senantiasa melimpahkan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu dan juga mensyukuri atas nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Nasihat untuk saya pribadi dan para penuntut ilmu tentang pentingnya mudzakarah, mudzakaratul ilmi. Mengulang-ulang, mengingat-ingat, memurojaah ilmu Naam. Sebagaimana kita ketahui bersama, tolabul ilmi min afdalil a'mal. Termasuk seafdal-afdal amalan soleh. Naam. Sebagaimana dinukilkan dalam banyak ucapan salaf. Karena memang ilmu itu keutamanya besar dan banyak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini diantara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin. Maka Allah akan menjadikan dia faham terhadap agama, faqih terhadap agama. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Madkhal membuat sebuah bab yang beliau beri judul Babun fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Bab keutamaan ilmu itu lebih daripada keutamaan ibadah. Maksudnya ibadah yang sifatnya mana? Nah, eh, e, manfaatnya untuk pribadi seperti sholat sunnah. Fatolabul ilmi afdal. Karena manfaatnya mutaaddi. Manfaatnya itu Bukan hanya untuk pribadi namun juga untuk orang lain. Naam. Wa al-khatibu al-khatib al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan Ashabul Hadis juga membuat bab yang semisal. Bab atau beliau mengatakan dalam sebuah bab man qala inna tahdis afdalu min salatin nafilah bab ucapan-ucapan salaf yang mengatakan bahwasanya at-tahdis at-tahdis itu menyampaikan hadis menyampaikan apa hadis menyampaikan ilmu afdalu lebih afdal min salatin nafilah lebih afdal daripada salat apa nafilah dan yang semisal dengan ini banyak ma'asyiral muslimin. Menunjukkan bahwa tolabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah amalan yang besar. Ibadah yang azimah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, terlebih seorang sunni, salafi, tolibul ilmi, harus memiliki azam, tekad untuk betul-betul menjadikan hidup kita ini untuk menuntut ilmu, belajar. Jadi belajar itu bukan sambil lalu, bukan samben, bukan mencari waktu sempat. Tetapi memang diupayakan, diperjuangkan, itu kalau memang seorang betul-betul mengerti betapa mulianya ilmu. nah Apalagi ketika kita mendengar sebuah hadis sahih, ma'ruf, masyhur betapa Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang yang menuntut ilmu menempuh jalan mendapatkan ilmu dimudahkan oleh Allah jalan menuju jannah, kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang dikatakan oleh Nabi Ali salatu wassalam mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga wala khatara ala qalbi bashar tidak pula terbersit dalam ya hati manusia dimudahkan jalannya bagi siapa? Yang menempuh jalan menuntut ilmu, menempuh. Menempuh jalannya saja sudah dimudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka siapa yang menempuh? Salaka itu berjalan menempuh. Salaka yakni menempuh tariqan jalan Jalan yang dimaksud dalam hadis ini am, sifatnya apa? Umum. Nah, karena ini nakirah fi siyaqi madza syarat man salaka tariqan siapa yang menempuh jalan jalan ini sifatnya umum apakah jalan menempuh jalan dalam arti betul-betul jalan itu sifatnya hissi hissi yakni zahir kelihatan jalan kaki, ya kakinya dilangkahkan ke masjid, kakinya dilangkahkan ke majelis ilmu, atau dia naik sepeda dia apa namanya, nah berjalan menuju masjid, diambil kontak motor untuk dia nyalakan motornya berjalan ke masjid, atau dia naik mobil menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, ditempuh jalan itu hissi. Atau maknawi, maknawi ya, ini sesuatu yang tidak kelihatan, merenungkan, mentadaburi, menghafalkan. Jadi ilmu itu ketika kita menempuh jalan-jalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju apa? Jannah, surga. Maka semestinya menuntut ilmu itu bukan sekali lagi ya pekerjaan sampingan. Orang kan kadang punya kerjaan utama, ada kerjaan apa? sampingan. Kamu kerjanya apa? Wah, kalau pokok saya, saya bekerja dengan PNS di sebuah, misalnya instansi pemerintah. Gajimu berapa? Sebulan 30 juta. Wah, ini pokok saya. Cukup, ya. Saya cari lagi. Saya punya pekerjaan sambilan. Apalagi? Ngingu bebek, sambilan. Sore, Malam juga saya sambilan lagi. Apa sambilan Nyari belut. Ya rupanya banyak juga dia. Bebeknya banyak. Dapat belut juga. Ini hanya gambaran. Orang kalau dalam urusan dunia itu nemen. Ya. Sudah punya pokok, gajinya besar, masih nyari nyari apa? Ya. Serimpilan, samben. Ya. Sudah banyak masih tambahannya luar biasa. Naam. Wabilahi taufiq. Habis waktu itu untuk apa? Urusan duniawi. Nah, ada sebagian manusia yang kalau berbicara tentang ilmu itu tidak ada keinginan. Berpaling memang. Berpaling dari Alkitab, sunnah. Tidak semangat, tidak punya keinginan untuk menuntut ilmu. Atau dia belajar menuntut ilmu namun itu dijadikan bukan sebagai sesuatu yang diprioritaskan, hanya sebagai sambilan. Hari Senin penuh kerjaannya, Selasa penuh, oh, Rebu ada jadwal, ada jadwal tapi saya kebetulan ada kontrak kerja, Kemis, Kemis ya bisalah, nah, setengah jam. Taklimnya padahal satu jam, setengah jam saja, nah, belum paham pergi. Sambil. Padahal ilmu itu adalah amalan yang besar. Maka jangan kita apa namanya menjadikan tolabul ilmi ini sebagai ya sesuatu yang sifatnya hanya sekedar mencari waktu luang. Tidak ikhwan. Itu menjadi tugas kita. Saya belum bisa berwudu dengan baik. Bagaimana saya bisa berwudu dengan baik? Tempuh sebabnya. Tanya Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Sampai bisa. Saya sholatnya belum begitu faham kaifiatas sholat. Tempuh sebabnya. Cari kitab terjemahan yang bagus. Nah, bukunya Syekh Al-Albani, Sifat Sholat Nabi. Atau bukunya Syekh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah. Terjemahan, orang belum bisa bahasa Arab. Beli, baca. Tidak faham, tanya. Ada daurah tentang sifat sholat, datangi. Nah, urusan-urusan duniawi dikesampingkan, diatur, itu yang diatur. Itu yang diatur, disesuaikan. Kita memang masih harus menempuh sebab untuk mendapatkan maisha. Nah, sholat sampai bisa. Dan seterusnya, ikhwan. Apalagi pembahasan yang inti dalam agama ini. Ma'rifatullah, mengenal Allah tauhidullah, mengenal tauhid wa syirik. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fa talabul ilmi, talabul ilmi ini adalah ibadah yang besar yang semestinya kita menempuh sebab-sebabnya. Taib. Dan di antara sebab itu ini yang menjadi pembahasan kita ya, sebab menuntut ilmu kan banyak. Berjalan, duduk mendengarkan, mencatat, bertanya, ya mentadaburi dan seterusnya. Di sana ada salah satu toriq, jalan yang kita akan ingatkan pada kesempatan ini adalah al-mudzakarah. Apa? Al-mudzakarah. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mudzakarah ya. Maknanya ya dari kalimat dzakara yudzakiru mudzakaratan. kan demikian kalau tasrifnya. dzakara yudzakiru mudzakaratan. Naam. Maknanya ya upaya untuk menghadirkan apa yang telah diketahui agar tidak lupa. Sesuatu yang sudah diketahui ya diulang lagi, diingat-ingat. Nah, agar tidak lupa. Nah, wabillahi itu. Dan itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama dengan orang lain. Kalau antum mau tulis mudakaratul ilmi adalah mudarosatul ilmi ma'a nafsika au ma'a ghairik. Mudarosatul ilmi, mudarosah yakni mempelajari kembali ilmu ma'a nafsik bersama dirimu au ma'a ghairik atau bersama dengan orang lain. Itu namanya mudakarah, ilmu. Mengulang kembali ilmu ya bersama dirimu atau orang lain. Misal hari ini antum duduk di kelas menghadiri majelisnya ustadz menyampaikan ilmu tentang sifat wudhu misal, Wah, antum sudah tulis, antum faham betul, sudah faham dan antum tulis. Malamnya antum baca lagi, ulang dari awal. Oh ya, ini wudhu adalah takrifnya ini, dalilnya ayat ini, ya, hadisnya ini, sifat-sifatnya ini terus dibaca, mengulang kembali. Ini sendiri kan demikian. Atau mengajak temanmu berdua, bertiga, ayo duduk kita ingat-ingat pelajaran tadi siang. Nah, antum saya tanya, kalau orang itu mendapatkan ilmu, kemudian dia tutup dengan orang yang mendapatkan ilmu, dia ulang kembali sekali, dua kali, tiga kali, kira-kira mana yang lebih kokoh ilmunya, yang ada mudzakarah atau yang tanpa mudzakarah. Ah, yang ada mudzakarah, kan demikian. Dan manfaatnya banyak mudzakarah itu sebagai yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi ini ya yang penting untuk antum ketahui. nam. Banyak di antara kita ini sering lupa terhadap ilmu, apakah itu ayat yang kita hafal atau hadis yang kita hafal atau faedah yang kita dapatkan. Di antara sebabnya adalah kurangnya kita di dalam mudzakarah, mengulang-ulang kembali ilmu. Nah, sehingga sebenarnya kalau para penuntut ilmu itu berbicara waktu kosong, itu sebenarnya tidak ada waktu kosong. Nah, Antum punya hafalan hadis arba'in nawawi sepuluh saja. Itu kalau tidak dimudakaroh, tidak diulang-ulang berat itu suatu saat ihdaruhu untuk menghadirkannya sulit. nah, kalau antum murojaah sendiri, tidak apa-apa sambil ngaca, boleh tidak? Ya. Daripada kesepian sendiri di kamar, ambil kaca besar. Ada teman saya satu ini, nah, wajahnya sama persis. Ya Nah, nah repotnya kalau tangan kita naik yang di depan turun, bingung kita kan. Mimpi kalau itu. Syahid ala kulihal. hal. itu penting. Mengingat kembali ilmu, apa itu hadis atau hafalan Quran atau faedah, ma'a nafsik bersama dirimu, au ma'a gairik atau bersama dengan orang orang lain. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini pengertian mudzakar. Taib, pembahasan berikutnya ikhwan. Kalau ada yang bertanya apakah jalan ini ditempuh oleh salaf? Maka jawabannya iya. Naam. Disebutkan oleh Abu Nadrah Al-Mundhir bin Malik, salah seorang ulama meninggal tahun 108, mengatakan, Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'u tadzakarul ilma wa qara'u suratan karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in idza ijtama'u kalau mereka berkumpul tadzakaru dari kalimat mudzakarah tadzakaru saling mengingatkan tadzakaru mengingat-ingat apa yang didengar oleh mereka dari Nabi Nah, mengingat-ingat apa yang mereka saksikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mengingat-ingat tadzakaru al-ilma. Mengingat-ingat ilmu. Wa qara'u suratan. Dan mereka membaca surah. Jadi majelis mereka itu di antara isinya adalah mudzakarah, tul ilm. Nah. Banyak di antara a'immah yang menukilkan ucapan Abu Nadrah ini, al mundir Ibn Malik, ya, seperti Al-Khatib, Al-Baghdadi. Nah, menukilkan ucapan ini nah, di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Orang-orang yang betul-betul faqih dan orang-orang yang ya nah, menampakkan dirinya faqih padahal tidak. Wabillahi taufiq. Disebutkan juga riwayat ini oleh Al-Hakim fil Mustadrak di dalam Mustadrak Al-Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim. Sanatnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim rahimahullah. Taib. Disebutkan juga ma'asyiral muslimin oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad juz yang keempat halaman 392. Beliau menyebutkan sanad riwayat sampai kepada Syaqiq ibn Salamah kala berkata Syaqiq ibn Salamah كان عبد الله وأبو موسى جالسين وهما يتذاكران الحديث فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام yurfa'u fiha al-ilmu wa yunzalu fiha al-jahlu wa yakthuru al-harju wal harju al-qatlu Kata Syakik bin Salamah rahimahullah, karena Abdullah dulu, Abdullah suatu saat Abdullah yakni Abdullah bin Mas'ud wa Abu Musa, Abu Musa Al-Asy'ari jalisain keduanya sedang sama-sama duduk, duduk bersama. Wahuma, apa yang sedang dilakukan oleh keduanya duduk. Wahuma yatazakaronil hadis. Kedua orang ini zakaron Sedang berusaha untuk mengingat-ingat hadis. Di antara yang diucapkan, di antara hadis yang dimurajaah, faqala Abu Musa berkata Abu Musa al-Asy'ari, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baina yadayi sa'ah sebelum hari kiamat itu terjadi ayamun ada hari-hari yang yurfa'u fihal ilmu ilmu itu dicabut termasuk tanda-tanda hari kiamat dicabutnya ilmu nah Wayun zalufi hal jahlu dan diturunkan di situ al jahl, yakni menyebar kejahilan. Bukan maknanya kemudian Islam itu hilang, ilmu itu hilang tidak. Islam tetap terjaga. Nah, tetapi mungkin saja nah, di sebagian tempat, nah ilmu itu tidak ada. Tapi kalau hilang sama sekali, ya, nah seperti contoh misalnya ilmu faraid, Sebagian tempat ada yang tidak mengerti apa itu ilmu faraid, tidak mengerti sama sekali. Mendengar saja mungkin belum pernah. Nah, kaifal amal? Lalu bagaimana dengan amal? Tetapi didapatkan bahwasanya ilmu itu dicabut. Islam terjaga sebagaimana disebutkan dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Dan nanti sebelum hari kiamat memang betul-betul ilmu itu dicabut. Tidak ada sama sekali fil arub di bumi. Hatta la yuqal sampai tidak disebutkan Allah. Allah. Kata Allah pun tidak disebut lagi. Itu setelah orang-orang yang beriman semuanya mati. Nah, Kembali pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika itu kedua orang sahabat ini sedang yatadzakaranil haditha sedang mengingat-ingat hadis disebutkan hadis ini sebelum hari kiamat terjadi ada hari-hari di mana ilmu itu dicabut kemudian kejahilan merajalela wayaksurul harju dan banyak terjadi harju wal harju al qatlu dan al-harju itu maknanya adalah apa? Al-qatl, yakni banyak pembunuhan. Nah. Wabillahi taufiq. Riwayat ini juga sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwa Naam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ya min hirsihim alal ilm ya, di antara semangat mereka terhadap ilmu adalah mudzakaratul ilm. Apa yang mereka sudah hafalkan, apa yang telah mereka ketahui, itu tidak kemudian ditutup, tidak, diulang-ulang. Nah, ini di antara salah satu sebab, yani ditinggalkannya mudzakarah, ini salah satu sebab orang itu belajar lama namun serasa tidak pernah belajar. Karena tidak dimurojaah, Nah, tidak pernah dimuroja. Salah satu kunci agar seorang diberkahi ilmunya adalah karo. Antum karo, Mumpung masih muda. Ya. Diulang-ulang lagi ilmu, diulang lagi ilmu, diulang lagi ilmu. Jangan merasa bosan. Nanti ada saatnya antum untuk karo itu semakin sedikit waktunya. Nah, sekarang mungkin masih kadang mengeluh ya di pondok, wah banyak kosong, banyak kosong. Nanti kalau antum sudah tua, sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah dakwah tengah masyarakat. Antum masih harus mudzakarah, tapi waktu antum semakin sempit. Semakin sempit. Nah, mumpung masih ada kesempatan. Mudzakaratul ilm. Ini adalah di antara amal salaf Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan dalam Musnad Abu Ya'la Al-Musili. Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili rahimahullah di dalam musnadnya Wal Baihaqi juga Imam Al Baihaqi fi Al Madkhal ila Sunanil Kubra menyebutkan riwayat yang ketiga dari beberapa riwayat yang kita baca. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Kunna nakunu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam وربما نكون نحوا من ستين إنسانا فيحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فنتراجعه أو نتراجعه بيننا فنقوم وكأنما قد زرع في قلوبنا وفي لفظ fanasma'u minhul haditha fa idza qumna tadzakarnahu fima bainana hatta nahfadhahu An Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sahabat Anas bin Malik dan kita tahu Anas bin Malik ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak apa meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam minal muksirin fi riwayatil hadis dari tujuh orang sahabat yang ma'ruf dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Nah, di antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita tentang para sahabat. Kunna nakunu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami ya, biasa duduk di sisi Nabi Rubama nakunu nahwan min sittina insanan. Terkadang sampai kita 70, 70 orang duduk bersama dengan Nabi, bertambah berkurang. Ahlu sufah pernah 70, kadang 100, kadang 300. Nah, naik turun jumlahnya ahlu sufah. Ini sedang menceritakan salah satu majelis ketika itu berjumlah 70. Rubbama nakunu nahwan min sittina insanan. Ketika itu kami sekitar 70 orang. Fayuhaddisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan hadis kepada kami. Summa yakum, kemudian Rasul pergi. Naam. Ketika Rasul pergi, tidak kemudian para sahabat bubar, tidak. Kami memurajaah hadis tadi bersama di antara kita sampai kita bangun fanakum kita pun bangkit wa nama qad zuri'a fi qulubina kita merasa bahwa apa yang kita dengar itu sudah tertancap dalam hati kita sudah tertancap mendengar dari Rasul saja sudah hafal sahabat faham hafal kemudian ditambah lagi dengan muraja nah ka'annama qad zuri'a fi qulubina. Nah. Wa fi lafdhin dalam lafaz yang lain itu lafaz yang pertama menunjukkan murojaahnya, muzakarahnya di majelis itu sebelum apa? Bangkit. Dan setelah pergi pun demikian. Fanasma'a minhul haditha. Kita pun mendengar dari Nabi hadis. Fa'idha kumna. Jika kita telah bangkit Tadakarnahu kita mudzakarah lagi fima bainana di antara kita hatta nahfadhahu sampai betul-betul kita hafal terhadap apa yang kita dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam sanad hadis ini ada orang yang doif namun naam riwayat-riwayat sebelumnya yukawi nah, tentu menguatkan yakni bab mudzakarah itu sesuatu yang ma'ruf masyhur بين الصحابة Taib. Jadi mudhakarah itu ya kita simpulkan suatu jalan yang memang ditempuh oleh salaf, para sahabat. Mereka adalah sebaik-baik salaf kita setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu salafina salih nah, ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada sebuah hadis yang ini juga kita kita sebutkan sebagai misal bagaimana semangat para sahabat untuk mengingat kembali hadis yang mereka telah hafal, telah mereka ketahui. Juga dengan maksud mengajari orang lain. Nah, mudzakarah itu ya bisa untuk diri sendiri, bisa dengan sama-sama orang yang sudah haba tahu atau juga sekalian disampaikan kepada manusia. Ada kadzalika minal mudzakarah. Nah, ada sisi itu. Rawal Imam Al-Bukhari rahimahullah wa Muslim fi sahihihima. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya dan hadis ini disebutkan oleh Sahibul Umdah, Umdatul Ahkam. Ada hadis ini. Naam. Ada seorang tabi'in. Nah. Baik, dilupakan namanya. Nah. Berkata, Laqiyani Ka'ab ibn Ujrah. Laqiyani Ka'ab ibn Ujrah. Taib. Suatu saat Ka'ab bin Ujrah menjumpai menjumpaiku. Sahabat, sahabat Ka'ab bin Ujrah. Kemudian berkata Ka'ab bin Ujrah ya, kepada tabi'in ini, "Ala uhdi laka hadiyatan." Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beri kamu hadiah. Nah, ditawari hadiah. Maukah kamu aku beri hadiah? Nah, ternyata hadiah itu bukan hadiah dalam bentuk barang-barang duniawi. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang kemudian mengatakan kamu mau tak kasih hadiah, mau tidak. Yang ada dalam benak kita hadiah itu ya apa? Ya dunia. Nah, tapi ternyata bukan itu yang akan diberikan. Bahkan lebih dari itu. Yaitu hadis. Ala laka hadiyatan maukah aku beri kamu hadiah. Sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang aku dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti hadiah yang dimaksud adalah apa? Ilmu, hadis. Nah. Taib. Eh, Abdurrahman ibn Abi Lailah apa namanya tabiinnya. Nah, Taib Abdurrahman ibn Abi Lailah mengatakan tentu, tentu. Kemudian Kaab bin Ujrah mengatakan suatu saat kami bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Wassalam. Aku kultu li rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam kami aukulna kami para sahabat berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya Rasulullah faqad allamana kaifa nusallim alan alaik fa'allimna kaifa nusalli alaik Ya Rasulullah, sungguh engkau telah mengajari kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Ajari kami bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Di sana ada salam, di sana ada apa? Solawat. Dan dua perkara itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana dalam firman Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, perintah untuk bersolawat. Wa sallimu taslima. Dan ucapkanlah salam. Jadi di sana ada salam ala nabi, di sana ada apa? As-salah ala nabi. Ka'ab bin Ujrah bercerita kepada Abdurrahman ibn Abi Layla. Kita dulu bersama dengan Nabi berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, engkau telah mengajari kami bagaimana kami mengucapkan salam. Di dalam sholat, kita diajari mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lalu bagaimana kita mengucapkan salat atau solawat kepadamu ya Rasulullah? Nah, maka Nabi mengajari solawat. Di antara bentuk solawat yang kita baca. Nabi mengatakan, Kul, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد katakanlah نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Ini sholawat yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Bagaimana dulu para sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majma'in. Ya, mudhakaroh ilmu itu berlanjut. Kalau tadi riwayat-riwayat yang kita baca tadi adalah ya mudhakaroh sahabat dengan sahabat dan mudhakaroh mereka di masa Rasul masih hidup. Setelah Rasul wafat pun demikian, mereka tidak berhenti dari mudhakaroh. Tidak pernah bosan dari menempuh sebab untuk kokohnya ilmu, bertambahnya ilmu, tersebarnya ilmu. Nah, kisah yang kita sebutkan terakhir ini, nah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, seorang sahabat ya ingin mengulang apa yang dia ketahui, apa yang dia hafal, sekaligus menyampaikan itu kepada muridnya, para tabiin. Naam. Ala uhdi laka hadiyatan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beri kamu hadiah berupa ilmu, hadis yang aku telah dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diceritakan. Solawat. Solawat Ibrahimiyah. Ini solawat yang paling afdol. Nam, Dan solawat ini disyariatkan untuk dibaca. Ya. nah, diantaranya. Fis sholah indat tashahud. Nam, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. muzakaratul ilmi ya mengingat-ingat ilmu itu min da'bis salaf di antara apa namanya na'am kebiasaan salafun salih taib Banyak ucapan para salaf, ya, para ulama yang menganjurkan kita untuk mudhakarah. Ya, mudhakarah al-ilm. Taib. Kita baca sebagiannya ikhwan. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma li Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma li kepada murid-muridnya. Ida sami'tum minna hadithan fatadzakaruhu bainakum. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada murid-murid beliau. Dan juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdullah bin Abbas. Naam, habrul ummah. Kata Abdullah bin Abbas, "Idza sami'tum minna hadisan." Jika kalian mendengar dariku satu hadis. Tidak menunggu banyak. Tidak menunggu sampai banyak kemudian di murojaah. Nah, mau tes baru di murojaah. Ya kan. Satu semester dikumpulkan setelah itu besok tes murojaah. Nah. Alhamdulillah masih murojaah kan. Walaupun sekali. Tapi setelah itu habis tes dilupakan lagi. Nah. Ya kalau seperti ini berat. Ya, ya. Itulah yang kemudian saya sebutkan orang telah belajar lama tapi seperti belum belajar. Oh ini dulu pernah saya dapatkan di mana ya? Oh saya dulu pernah hafal ini tapi apa ya? Kapan ya? Apa maksudnya? Ini kan berat ya. Antum tulah boleh ilm, antum duat, semangat ya. Mumpung masih muda, masih banyak waktu. Ibnu Abbas berpesan kepada murid-muridnya, "Idza sami'tum minna hadisan." Jika kalian mendengar dariku satu hadis, satu hadis ya. Tidak nunggu banyak. Fatadzakaruhu bainakum. Ingat-ingatlah satu hadis itu di antara kalian. Tadzakaruhu bainakum. Naam. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah fi Sunan. Disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah fi Sunan. Naam. Qala Abdurrahman ibn Abi Layla Al-Ansari berkata Abdurrahman ibn Abi Layla Abdurrahman bin Abi Layla berkata Ihya'ul ilmi mudhakaratuhu Ihya'ul ilmi mudhakaratuhu Hidupnya ilmu itu adalah dengan mudhakarah mengingat-ingatnya. Itu ilmu akan hidup. Nah, tidak lupa insya Allah. Ihya'ul ilmi mudhakaratuhu. Taib. Taib. Di antara faedahnya yang pertama tentu adalah tasbitul mahfuz. Tasbitul mahfuz mengokohkan apa yang sudah dihafal. Hafalannya sudah benar, sudah hafal dengan mudzakarah dikokohkan hafalannya itu, tambah kokoh. Nah, seperti surah Al-Fatihah sulit untuk lupa orang itu. Karena selalu dibaca. Selalu dibaca. Nah, wabillahi taufiq. Jadi di antara faedah al-mudzakarah adalah tasbitul mahfuz. Apa saja apakah itu ayat, apakah itu hadis, apakah itu faedah, kaidah. Nah. Baik. Oleh karena itu Ibnu Abbas pernah berkata, "Innakum in lam tazakaru hadal haditha yanfalit minkum." Innakum kalian itu illam tadakaru kalau tidak mengingat-ingat hadis. Hadal hadis yang valid minkum akan pergi hadis itu dari kalian. Lupa akhirnya. Artinya kalau mudzakarah kokoh hafalannya. Wabillahi taufiq. Kemudian yang kedua ikhwan, min fawaidil mudzakarah an yulqa alaihi ma lam yasma atau ma lam yasma atau ma lam yusma akan dia dengar an yulqa alaih akan dilemparkan kepadanya akan dimunculkan di hadapannya malam yasma apa yang dia tidak dengar jadi ada faedah baru dengan mudhakaroh. Tentu yang seperti ini terbayang ketika mudhakaroh dilakukan dengan orang apa? lain. Ya. Nah, nulis faedah pelajaran hari ini ada ditulis di bukunya ada 9 faedah. Nah, mudhakaroh dengan teman-temannya. Nah, kita murat murojaah ayo pelajaran hari ini. Hari ini Ustadz menyebutkan faedah hadis ini. Apa saja namanya? Loh kok 9 teman-teman dua 12? Kamu kok 12? Loh. Lah memang 12. Kamu berapa? 9. kok saya 9. Loh kamu berapa? 12. Oh ya berarti saya salah ini. Kurang maksudnya. Ya. Atau bisa jadi saya terlambat. Ya, namanya catatan tidak lengkap itu kan asbab. Terlambat, ya. Izin keluar, ngantuk, ya, ngalamun. Sebab yang banyak. Ketika mudzakarah, ya, an yulqa alaihi qad yulqa alaihi ma lam yasma sesuatu yang dia tidak dengar nah subhanallah faedah ikhwan dan ini banyak contoh ahlul hadis pun merasakan faedah itu kemudian di antara faedah yang lain ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah adalah tashih an-nusus tashihun nusus, membenarkan nas, membenarkan nas, ya ini membenarkan yang yang salah. Mungkin salah tulis, salah dengar, salah hafal. Kalau di murojaah, di mudzakarah bersama ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia catat ternyata salah. Nah, nasnya salah. Baik. Kita sebutkan satu faedah yang lain, minal fawaid. Yang keempat, ikhwan, mungkin ini sangat erat dengan ilmu hadis, ikhwan. Ma'rifatu martabati hifdzir rawi. Ma'rifatu martabati hifdzir rawi. Mengenal martabat derajat hafalan seorang rawi ini di zaman dulu sangat sangat apa namanya bermanfaat sekali. Ya. Nah, di antara para tabiin ya. murojaah nah. Dari murojaah itu kan akan ketahuan nih tingkat hafalannya seberapa sih. Makanya ada martabat, ada derajat-derajat apa namanya rawi, ada yang dikatakan apa namanya Zaif, eh, lemah hafalannya, ya atau lain sama saja maknanya. Ya, terkadang dikatakan soduk atau labak sabihi. Seorang rawi kalau dikatakan soduk atau labak sabihi atau lay sabihi baksun ya itu ketika hafalannya apa? Nah, khafif. Hafalannya apa? Khafif. Nah. Perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan adalah dari sisi ini. diantaranya hafalannya. Kalau hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi lima syarat diantaranya adalah dhabtur wa tamamu dhabt, hafalannya yang sempurna. Martabat yang paling tinggi. Adapun kalau martabat hafalannya itu lebih rendah yang dikatakan khaffa dhabtuhu atau khafifu dhabt, maka hafalannya apa? lebih di bawahnya. Itu dikatakan hadisnya apa? Hasan. Dari mana para ulama dulu tahu derajat-derajat hafalan rawi, martabatnya diantaranya dari mudhakaroh ini. Berapa orang mudhakaroh? Oh ini murid saya ini hafalannya sekian. Dari 100 hadis salah 50. Tentu beda dengan 100 hadis yang benar semua. Hafalannya berbeda tingkatannya. Fa syekh ya'rif maratib hifzi tullabih. Seorang syekh faham derajat hafalan apa? Rawi-rawinya atau murid-muridnya dan sebaliknya ikhwan. Naam. Eh, seorang rawi mengenal rawi yang lain maratib hifzihi. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain dari mudzakarah, al-ilm. Namun pada intinya ikhwan, majelis kita kali ini mengingatkan tentang Eh, betapa pentingnya ilmu, menuntut ilmu, menempuh sebab apa namanya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Taib, ada satu pertanyaan. Saya coba. Nah. Afan Ustadz, apakah boleh ketika seorang sholat pada tahiyat akhir ketika dia kebelet ke WC kemudian dia tahan sampai salam. Apakah boleh seperti itu? Nah, Taib e, disebutkan dalam hadis larangan dari seorang sholat dalam keadaan menahan apa? Nah, kencing atau buang air besar. Ada larangan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Sehingga semestinya seorang ketika dalam keadaan menahan kencing, nah atau dalam keadaan kencing sangat mendesak dia atau mau ke belakang menahan buang air besar, dia tunaikan dulu hajatnya. Nah, namun ketika dalam kondisi wallahu alam seperti yang ditanyakan, ya. Taib, namanya kebelet kan macam-macam tingkatannya, ya kan? Marotib tadi kan. Ada marotib derajat. Kalau martabatnya itu adalah martabat yang tetap dia masih bisa menyempurnakan rukunnya, tinggal sebentar saja salam, Kebeletnya juga tidak begitu. Ya kan? marotip namanya. Nah, taib tidak memadorotkan ya, sholatnya. Maka tidak mengapa insya Allah untuk dia menahannya sampai apa? Sampai salam. Namun kalau misalnya ya, itu menjadikan dia tidak sempurna apa namanya rukunnya. Dia mau sujud tidak berani sujud sempurna. Nanti bisa apa namanya ya klepnya ya kan, tidak bisa saya Akhirnya sujudnya tidak sempurna. Tidak berani menempelkan jidatnya atau hidungnya. Tidak berani. Akhirnya dia juga tidak sempurna di situ. Atau mungkin ishal yang dia tahu persis. Kalau dia tahan betul-betul akan apa? Ya bukan hanya memadaratkan dirinya, sholatnya, mungkin orang lain. Nah, maka tidak eh, tidak tidak sepantasnya dia menahan. Kalau memang itu mencapai tingkat yang seperti itu. Artinya itu uzur, wallahu a'lamu bagi dia untuk meninggalkan apa namanya? Ya, keluar sebelum apa selesai. Syahid intinya, nah seorang hendaknya meninggalkan hal-hal yang menjadikan sholatnya tidak sempurna atau khusyuknya juga hilang dari sholatnya. Eh, pertanyaan ini tadi tidak bisa dijawab dengan begitu saja, tapi marotib ya martabat dari dia menahan. Terkadang ada hal yang menahan sifatnya sederhana kemudian hilang setelah itu. Fala ba'as maka itu tidak mengapa insya Allah. Namun jika dia menahan sampai kemudian dia tidak bisa sempurna melakukan rukun, ya, atau bahkan meninggalkannya, maka yang seperti ini ya tidak boleh untuk dia lakukan. Wallahu a'lamu bissawab wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.